الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral ikhwah ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan ini ya, kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk eh, mengingatkan sebuah masalah yang sangat penting. Diawali dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah azza wa wajal tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan wajah-wajah kalian. Inna Allah la yang duru ila suarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan wajah-wajah kalian bentuk-bentuk kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati-hati kalian. Qulubikum, kalbu-kalbu kalian, wa a'malikum dan amalan-amalan kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ayat ini atau hadis ini wadih jelas bahwasanya yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Adapun jasad dalam arti ya, kenapa kita misalnya cacat, pincang, tidak punya kaki, buta, mata rusak, ya, tangan buntung. Ini sesuatu yang ya, di luar kemampuan kita. Allah memberikan fulan berkulit putih, Allah memberikan fulan berkulit hitam. Allah berikan fulan ya, memiliki hidung yang mancung, menjadikan fulan nah, ya seperti ini dan seperti itu. Yang seperti ini di luar kemampuan kita. Ya, wajah, jasad. Ya. Kita dilahirkan dalam keadaan nasab kita suku Jawa. Nah, ya. Tidak bisa kita lari. Kenapa tidak kita bukan Arab saja? Nah, ya. Kenapa saya bukan keturunan Arab? Nah, Ya, seperti ini tidak bisa. Walaupun nasab itu nasab yang dekat dengan Nabi alaihi wasallam, bukan itu yang dilihat oleh Allah azza wajalla. Orang yang termasuk dekat dengan Nabi alaihi wasallam namun hati mereka rusak dan amalan mereka rusak, maka di sisi Allah azza wajalla tidak ada nilainya. Seperti Abu Lahab. Ya, memiliki jasad yang baik, wajah yang bagus, nasab yang dekat dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa min a'mamihi. Ya, Abu Lahab termasuk dari paman-pamannya Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Namun tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika hati-hati orang-orang seperti itu dan amalan-amalannya ya, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang dilihat oleh Allah bukan jasad, bukan nasab, tapi yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati-hati kalian dan amalan kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Dan terkait dengan hadis ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Di dalam amaliyah yang sedang kita lakukan bersama ya. Ya. Amaliyah tarbawiyah, tarbiyah. Nah, kita semuanya faham dan yakin bahwasanya kondisi fitnah itu semakin besar, semakin berat ila akhir zaman sampai akhir zaman, sampai datangnya dajjal ya, membuat kerusakan di muka bumi, mengatakan dirinya sebagai ilah, saya adalah Allah. Dan nyatanya banyak juga orang yang kemudian kafir ya, beriman kepada dajjal, beriman kepada dajjal dan waktu itu tidak diragukan semakin dekat. Ya, hanya saja kita tidak tahu kapan. Ya, jangan terkecoh dengan berita-berita di medsos ya. Yang katanya dunia tinggal berapa? Nah, ya, tujuh tahun ya. Lagi nah, ya. ya. Dan yang semisalnya, bukan seperti itu. Kita tidak mengikuti mereka, namun kita yakin hari kiamat itu semakin dekat dan fitnah semakin apa? besar. Dan kewajiban kita adalah beramal. Ya. Mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang lebih berat dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dimudahkannya kita untuk memiliki sekian banyak nikmat. Ya. Markas dakwah ya. Ya. di tempat ini, ya. di desa ini, di kabupaten ini. Ya. Banyak marokis dakwah, marokis ahli sunnati wal jamaah Rabbil alamin. Ya. Tidak terbayang seandainya kita tidak dimudahkan itu. Coba kita bayangkan saya tinggal di sebuah tempat yang jauh dari markas dakwah. Ya. Yani nikmat itu akan terasa ketika hilang. Ya. Ya. Alhamdulillah ada di hadapan kita nikmat. Namun seandainya kita tidak memiliki markas dakwah, ya. tidak dimudahkan untuk tinggal di sebuah lingkungan yang penuh dengan kemudahan. Ya. Maka akan menjadi problema bagi kita, berat. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak ya. anak-anak kita. Ya. Ya. Berpikir kita berulang-ulang. Ya. Mungkin kalau kita baru masih sendiri, nah, tidak banyak berpikir. Namun ketika kita sudah punya anak-anak, punya keluarga, nah, ya. tapi ini sebuah masalah yang besar. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah lingkungan yang baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. E, eh, sholat Jumat bisa ditegakkan. Ya. Dan apa namanya? E, asatidah juga ya. dimudahkan oleh Allah Azza wa untuk bisa hadir di tempat ini. Dan kita juga mengucapkan kepada seluruh antum yang ada di sini dan juga masulin ya. E, para pengurus dakwah Semoga Allah memberikan barokah kepada antum semuanya. Ini semuanya adalah bentuk hasil dari ta'awun antum semuanya. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Syaitan tidak suka. Ya. Syaitan tidak suka. Nah. Berusaha untuk merusak. Merusak perkara yang Allah lihat. Yaitu hati-hati kita dan apa? Amalan kita. berusaha agar hati kita ini dibisiki nah, bisik oleh syaitan dirusak hati kita nah, yuwaswis seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana syaitan ya. mereka membisik-bisikkan kepada jasad manusia pada hati manusia alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. banyak yang dibisikkan banyak yang dibisikkan Bagaimana agar seorang terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla terjatuh pada ria, terjatuh pada syirik billahi azza wajal, adamul ikhlas, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita, ma'asyiral ikhwah, jangankan kita. Nabi mengatakan kepada para sahabat. Mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan kepada kalian dan lebih daripada fitnah al-masih apa? Ad-dajjal adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Ar-riya. Riya. Kalau dajjal itu ya, besar memang sangat besar, namun tidak setiap orang merasakan. Tetapi ria setiap orang dibisiki. Ya. Nabi mengatakan itu kepada para sahabat, orang ya. orang-orang yang mulia. Ya. Maka lebih-lebih kita semuanya ini, ya. kita semuanya, ya. pengurusnya, ustadz-ustadznya, ikhwan-ikhwan semuanya, ya. ummahatnya, abak semuanya, dibisiki syaitan untuk tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rusak amalannya, rusak ibadahnya. Ada lagi dibisiki dengan ujub. Mungkin ujub. Ya. Ujub. Ya. Bisa jadi. Ya. ya. Nah, dan ini harus kita selalu obati dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga mungkin al-hasad. Nah, ya. hasad. Hasad al ikhwah wa bainal tu'ad. Nah, Hasad di antara doa di Allah, antara dai dan sana. Ya. Dibisiki oleh syaitan. Ya. Ya. Kamu ya majelisnya yang hadir sedikit. Nah, fulan banyak. Nah, ya. Nah. Padahal kamu lebih tua. Kamu lebih berilmu. Nah, dibisiki syaitan. Nah. Kena ujubnya, ya. kena riaknya, kena macam-macamnya. Nah, ya. ya. Baik, ihtiqar meremehkan saudaranya. Nah, ya. Dibisiki macam-macam. Ya. Taib. Atau mungkin dibisiki untuk kemudian menjadi malas. Ya. Ya. Al-muhim penyakit hati itu banyak. Al-hasad, wal-bughd, saling membenci, tanahur. Nah, ya. ya. Artinya kita harus sadar bahwasanya hati-hati kita ini berusaha untuk dibisiki oleh syaitan. Ya. Syaitan berusaha untuk merusak hati kita. Sebagaimana juga syaitan berusaha untuk apa? Merusak amalan kita, amalan ibadah kita hati digoda agar tidak ikhlas, amalan digoda agar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, agar tidak mengikuti Nabi Ali Shallallahu Wasallam sehingga dia tidak yutabi Rasul, ya. tersatu pada bidah, mukhalafatus syariah, mukhalafah syariah dan yang semisalnya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah dari sini. Ya. Saya mengingatkan kepada antum semuanya pentingnya ta'awun, pentingnya tanasuh, ya, pentingnya saling merapatkan barisan. Ya. La tabaghadu wala tajassasu. Wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling membelakangi. Jangan kalian saling tajassus mencari kesalahan-kesalahan. Ya. Jangan kalian saling membenci. Nah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menggandengkan tangan dan terus. Nah, wabillahi taufiq. Nah, ya. Dan jangan merasa apa namanya bosan untuk terus beribadah, beramal. Nah, ya. Wabillahi nah. Dan terus memperbaiki hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Ini saya sampaikan ya sebagai kaidah umum, ya. bukan karena apa-apa, bukan karena ada sesuatu, bukan. Ya, sama sekali abadan tapi mengingatkan ya, keutamaan Allah azza wajalla yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan juga apa namanya? Eh, kebersamaan antum di sini alhamdulillah rabbil alamin nikmat dari Allah azza wajalla. Ya. Dan sebagaimana antum ketahui ya, tanpa adanya tahun eh, bainakum ya, bainana tidak ada ta'awun alal birri wa taqwa tidak mungkin akan terwujud sebuah apa namanya Ya, kebaikan. Ya. Apalagi amalan yang besar seperti ini tarbiyah. Ya. Kita sedang menyiapkan generasi yang sangat sangat besar. Di sini kita orang-orang tua semua. Ya. Kita memikirkan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, anak-anak kita ikhwan. Kita lihat apa yang terjadi di Yaman, peperangan, pembunuhan, ila yaumina hada sampai hari ini. Apa yang menimpa di Suriah, nah, juga demikian sesuatu yang tidak terbayang ya. ya negeri yang sudah dibangun bangunan-bangunan yang sudah tinggi megah kemudian Allah uji dengan seperti itu namanya dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita ya. dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali mata nah ilmu yang bermanfaat al iman wal amalus soleh dan ini bukan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab satu dua orang tapi antum semuanya ya antum semuanya Tanggung jawab antum semuanya, kita semuanya. Saya bertanggung jawab, antum bertanggung jawab. Nah, kita semua bertanggung jawab. Asatidah yang di sini bertanggung jawab. Nah, dan kalau kita lari, ya, saya lari, antum lari, nah, ya dur tidak akan membahayakan dakwah. Karena Allah Azza wa Jal mesti akan menggantikan orang lain yang akan apa? Ya, memperjuangkan al-haq, memperjuangkan Islam. Ya. Dan jazakumullah khairan wa antum semuanya. Nah, ya. Ya, apa yang kita saksikan di sini berupa masjid yang, yang besar, alhamdulillah adalah di antara ta'awun antum semuanya. Ya. Semoga diberkahi dan juga terus mengalir pada antum semuanya. Nah, juga apa yang ada di eh, tempat ini berupa taklim, semua juga demikian. Ya. Namun sesuatu yang sudah ada ini, kalau bahasa Jawanya diuri-uri, ya. kita perjuangkan kita terus bersama ya. saling mengingatkan saling membantu ya. ya semuanya kalau kita memiliki harta kita bantu dengan harta kita kita memiliki pemikiran kita bantu dengan pemikiran kita kita memiliki apa namanya nah, hanya dengan, lisan dengan lisan ya. Ya. dan diantara apa namanya tanda-tanda orang-orang yang mendustakan agama wal munafikun ya, mereka tidak ya, jangankan memberi kepada fukor wal masakin wal aitam jangankan memberi ya. mengajak orang saja tidak mengajak saja tidak ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan mereka tidak menghasung tidak mengajak orang untuk memberikan makan kepada orang-orang apa miskin Yani merupakan sebuah kebaikan kalau kita tidak bisa berbuat dengan tangan kita, tidak bisa berbuat dengan harta kita, dengan lisan kita. Dengan lisan kita, yahud, yahud ya, mengajak. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Masyarul ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan eh, apa namanya mungkin saya tidak akan berpanjang lebar dalam memberikan apa namanya eh, apa namanya nasihat antum Eh, eh, namun satu hal lagi yang mungkin sering menjadi eh, pembicaraan di kalangan asatidah, nah, juga pengurus dakwah. Nah, ya. ya. Terkadang kita merasa berat ketika apa namanya mengajak orang untuk ta'awun terkadang. Nah, jadi di antara yang dibisiki oleh syaitan untuk kita mengajak orang ta'awun nah, ya, kita tidak bisa berbuat tapi kita bisa mengajak orang. Ya. Di antara yang seringkali membuat orang terhambat kadang, aduh bagaimana ya, nah kita mengajak lagi orang untuk tahun kayaknya sudah sering kita minta apa? tahun tidak enak rasanya. Nah, ta'awun tenaga, aduh tidak enak lagi, tahun harta, tidak enak lagi. Ya, yahus, tidak nah, enak lagi namanya. Ya. Terkadangnya juga bisikan ya. yang apa namanya eh, ada pada diri diri kita. Nah, ya. Namun kalau kita lihat bagaimana di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya, ya. Sebuah contoh yang luar biasa. Ya. Disebutkan bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, dalam masa sejarah beliau Ali Shallallahu Wasallam selama kurang lebih kurun 13 tahun. Ya. Karena peperangan itu mulai ada pada tahun 2 Hijriah, yakni perang apa? Badar. Kalau 2 sampai 10 berapa tahun berarti? 8 tahun ya, ya. 8 tahun 9 tahun perang sampai 70 kali peperangan ya. Ya. perang Badar perang Uhud perang hondak perang-perang yang ya, Nabi mengutus pasukan terus ya. dalam keadaan kaum muslimin fakir ya. dalam keadaan kaum muslimin ya, tidak memiliki banyak harta ya. Ya. namun Nabi Ali salatu Wasallam selalu yahus selalu mendorong kaum muslimin untuk saling ta'awun dengan harta kalian dengan semuanya. Iya. Dan itulah hidup kita memang seperti itu. Terus ada dorongan ini, dorongan itu. Iya. Kadang kita sering, kadang bingung sendiri baca apa namanya WA ya kan. Ya, ada donasi, ya, habis ini membebaskan tanah di mana. Nah. Di sini nanti donasi, ada lagi nah, pondok ini butuh itu, nah. ada lagi donasi untuk tebar majalah, nah. satu dua, nah. ada lagi nanti mungkin donasi ini itu terus donasi terus, nah. ya, ya donasi terus. Tidak masalah. Nam. Nabi Alaihissalam ya, terus beliau melakukan Yahus peperangan ini perang, ya, ya. perang demikian. Ya. Dan apa namanya? Nam, ya. Kalau memang kita tidak mampu, nam, jangan kemudian kita tidak mampu untuk mendorong, mengajak orang lain. Nam, ya. Harta tidak setiap orang bisa, harta tidak setiap orang mampu. Nam. Tetapi lisan apakah kita tidak mampu untuk memberikan apa namanya upaya? Nah, Ya. Wal kalimatut thayyibah sadaqah. Dan kalimat yang baik adalah apa? Sadaqah. Ya. Para sahabat yang fakir mengatakan ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mengalahkan kita. Ya. Kita sholat sama dengan mereka, ya. puasa sama dengan puasa sama, tetapi mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih dari kita dengan harta-harta mereka. Ya. Ya. Tidak bisa, fukorok para sahabat. Tetapi Nabi Alaihissalam mengajarkan sesuatu yang bisa mereka lakukan adalah apa? E, amal dengan lisan, tasbih, tahmid, takbir. Nah, termasuk juga al-has alal khair, ya. mengajak apa namanya kebaikan. Ya. Wallahu taala alam bishawab dan juga ikhwani rahiman rahimakumullah yang terakhir barangkali nah, perbanyaklah doa kepada Allah azza wajalla. Nah, ya. Perbanyaklah doa kepada Allah azza wajalla semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan saya sampaikan kepada antum semuanya nuhibbukum fillah saya mencintai antum semuanya fillah karena Allah azza wajal dan semoga Allah kumpulkan kita fi jannatihi al-karim ma'al anbiya wa rusul bersama para nabi dan rasul demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain barangkali ada yang mau disampaikan tadi namanya ya. السلام Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Para iwan Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah